السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman majelis cahaya hati yang insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah Jalla Jalalu. Kali ini kita bersama abang yang kita cintai Ustadz Muhammad Al-Khattab. Beliau selalu mengajar kita dalam tarbiyah isyraq setiap subuh Rabu di masjid yang kita cintai Azikra ini. Dan jangan lupa zikir akbar setiap bulan insya Allah 10 Jumadil Awal atau 1 Maret Ahad mulai jam setengah tujuh Baik ikhwah, kali ini kita akan membahas jangan durkai Allah dan Rasulnya bersama Bang Hotak dan Kari Bapak RW kita yang kita cintai bersama Ayahanda Haji Asdi.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 Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwan wa akhwat sekalian, juga pemirsa TV di rumah, mobil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Mata'anullah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumih Alhamdulillah pagi hari ini kita telah dibacakan tadi oleh Bapak RW surah Al-Ahzab ayat 36. Surah ini sangat penting sekali kita kaji Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya menerangkan bahwa sebab nuzul atau sebab turunnya dari ayat ini adalah tentang seorang wanita muslimah, wanita mukminah dan lelaki muslim yang keduanya kakak beradik yaitu uh, Abdullah bin Jahsi dan saudara perempuannya Zainab binti Jahsi. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhidbah, meminang Zainab binti Jahsi. Tentu saja Zainab binti Jahsi ini seorang wanita bangsawan, bahkan sepupu daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia seorang yang cantik sekali, dan dia sangat senang karena dilamar, dipinang, dikhidbah oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena secara manusiawi baginda Rasulullah itu memang orangnya cakep, ganteng, gagah, dadanya digambarkan paling bidang di antara eh, pria-pria uh, Arab. Ya, maka senang sekali dibintang oleh Rasulullah. Apalagi Rasulullah adalah seorang kepala negara, bahkan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, insan kamil, manusia yang paling sempurna. Oleh karena itu Eh, Zainab ini sangat senang sekali. Namun, tatkala dikabari bahwa Rasulullah meminang bukan untuk dinikahi, tapi untuk dinikahkan dengan putra angkat beliau yang bernama eh, Zaid bin Harisah. Nah, jadi agak down kelihatannya Zainab. Nah, Zainab mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau tahu aku ini adalah putri bibimu?" Maksudnya kelasnya kelas bangsawan. Kenapa dinikahkan dengan putra angkatmu yang kelasnya bukan bangsawan, ya, orang biasa. Bahkan mantan budak, maula. Zaid bin Harisa itu uh, di masa jahiliyah adalah uh, dibeli oleh Rasulullah kemudian dimerdekakan dan diangkat menjadi putranya. Hadirin yang berbahagia, uh, turunlah kemudian ayat ini Ketika Zainab mengatakan saya kurang ridho kalau dengan dia, ridhonya dengan Rasulullah. Maka turun ayat yang dibaca tadi yaitu wa makana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Al ayat. Tidak layak bagi mukmin laki-laki Abdullah bin Jahsi wala mukminah, mukmin perempuan Zainab binti Jahsi. Jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, dia mengambil alternatif yang lain. Dia tidak menerima putusan Allah dan Rasulnya. Punya alternatif selain putusan Allah dan Rasulnya. Maka begitu mendengar ayat tersebut dibacakan, maka Zainab dan Abdullah sebagai mukmin dan Mukmina langsung sami'na wa ata'na. Hadirin wal hadirat serta pemirsa TV di rumah. Ayat tersebut secara khusus tentang pernikahan, tetapi para ulama mengambil suatu kaidah syariah dari ayat tersebut berupa kaidah al-aslu fil af'al atau koyut bi ahkam syar'i. Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syariat. Jadi mengikat untuk seluruh persoalan tidak hanya untuk masalah pelamaran atau pernikahan. Persoalan apapun. Jiwa kita akan dinilai sebagai mukmin yang sempurna bila telah mengikatkan jiwa kita dengan syariat. Menundukkan hawa nafsu kita dengan syariat. Sebagaimana Nabi bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan hawa nafsunya mengikuti Islam, syariat Islam yang aku bawa. Oleh karena itu, seorang wanita muslimah, mukminah yang telah dewasa, yang telah menstruasi dan belum menopause keluar dari rumah, maka dia terikat dengan syariah. Dia wajib pakai kerudung berdasarkan An-Nur 31 dan dia wajib pakai jilbab berdasarkan Al-Ahzab 59. Kalau dia kerudungan tapi bawahnya masih pakai jeans, apalagi ada you can see-nya, nah, maka itu tidak disebut pakai jilbab, dia baru pakai jilbab ya itu artinya belum terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki muslim bila sudah mendengar adan, ya adan Jumat idanu nudiya lis min yaumil jumu'ati kalau sudah diserukan adan Jumat maka Allah menyatakan fas'au ila dzikrillah wa darul bayak. segeralah bergegas menuju tempat sholat Jumat dan tinggalkan jual beli tinggalkan seluruh urusan. Jadi tidak ada pilihan kecuali datang ke tempat sholat Jum'ah. Itu bagi laki-laki. Kita disunahkan untuk menikah. Nah, ini Ustadz Arifin paling pakarnya. Ya. <laughs> Kita disunahkan untuk menikah dan diharamkan berzina. Ya. Berarti apa? Kita tidak diberi pilihan oleh Allah kecuali menikah. Gak ada pilihan lain kecuali menikah. Karena tidak ada pilihan zina. Zina itu jalan yang buruk. Wala takrobus zina. Jangan kalian dekati zina. Innahu kana fakhisyatan wasa asabila. Sebab zina itu merupakan perbuatan yang keji. Wasa asabila jalan yang buruk. Oleh karena itu, kalau masuk jalan itu mestinya ditulis forbidden. Itulah yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan disitu buruk sekali. Seumpama kita andekan jalan Sina itu adalah jalan yang benar-benar jalan kita lewati, wah di sana banyak pakunya, banyak ranjo-ranjo pakunya, ban kita pasti kempes. Belum lagi mungkin ada rampoknya di sana. Nah, zina saya saya melihat lebih dari itu, lebih dari ada paku, lebih dari ada rampok. Karena kalau kita dirampok barang kita masih bisa kembali. Tapi kalau sudah berzina, apalagi berzina dengan pelacur. Pelacurnya habis berzina dengan orang bule yang membawa penyakit AIDS. Maka ketika kita berzina, naudzubillah min dhalik, ya. Berzina dengan pelacur yang membawa penyakit AIDS, maka penyakit itu nular ke kita naudzubillah min dhalik, kita bawa pulang ke rumah, istri kita tertular. Begitu istri kita hamil, anak yang ada dalam janin Eh, atau janin dalam kandungan tertular, lahir membawa penyakit AIDS. Siapa yang berdosa dan siapa yang sengsara? Jadi zina bukan pilihan. Pilihan kita adalah menikah. Oleh karena itu, mari kita tata jiwa kita terikat dengan syariat Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam pekerjaan apapun, dalam aspek hidup apapun, kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. Kita tidak dikasih pilihan oleh Allah memilih seorang pemimpin yang kafir. Pemimpin itu harus mukmin. Wa ulil amri minkum. Minkum ay minal muslimin. Bahkan ulama menambahkan minal muslimin alladzina yatamasakuna bisyar'illah bukan sekedar muslimin tapi mukmin yang terikat dengan syariat Allah. Mukmin yang mengikuti jalan Rasulullah, mukmin yang meneladani para sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, itulah pemimpin satu-satunya pilihan buat kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua menjalani jalan kehidupan Islam. Insya Allah dengan Islam kita hidup dengan Islam kita mati mudah-mudahan nanti di akhirat dipanggil oleh Allah sebagai jiwa-jiwa yang tenang dan diminta masuk ke dalam hamba-hamba Allah dan diminta masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil ham. Hidup dalam Islam dan diwafatkan dalam keadaan Islam dan dibangkitkan dalam keadaan Islam. Kita tidak lama hidup di dunia ini. Sebentar lagi kita semua berkalang tanah dan akan hidup selama-lamanya di akhirat. Sungguh sebentar di dunia ini kita punya tugas utama. Dan tidak ada pilihan lain. Tugas itu menjadi tugas pokok. Wajib melaksanakan hukum Allah. Hidup dalam syariat Allah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tawar lagi. Tidak ada pilihan lain lagi. Inilah satu-satunya jalan menuju keridoan Allah, kebahagiaan dunia akhirat. Surah Al-Ahzab ayat 36. Karena itulah Bang Hatat kita selalu berdoa. Ya Allah, Ya Rabbana, hadirkan segera untuk kami, segera. Amin. Untuk kami. Amin ya Pemimpin yang sangat takut kepadamu. Amin ya Allah dan mengajak kami takut kepadamu. Amin ya Allah. Yang mengajak kami hidup dalam syariatmu. Amin ya Allah. Dan hidup dalam sunnah Nabi Muhammad Amin, ya Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keberkahan hanya di situ. Tidak lain hanya di situ. Memilih jalan di sana, di sono, di sini. Ya sa'adah. Tidak ada keberkahan walau anna ahlal qura aman wa taqaw fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum ma kanu yaksibun dengarkan dengan iman al Arab ayat 96 dan seandainya penduduk suatu negeri benar-benar beriman dan bertakwa pada Allah maka Allah turunkan keberkahan dari langit dari bumi hujan membawa berkah bukan membawa banjir bukan membawa bencana tapi kalau mereka menggunakan nikmat Allah untuk maksiat, kekuasaan, kekayaan, popularitas untuk maksiat, untuk berbuat zalim, untuk memperkaya diri, kroninya, keluarganya, maka kami azab mereka karena kejahatan mereka. Alhamdulillah. Langit bumi ini punya Allah. Maka tunduklah pada yang punya langit dan bumi. Terima kasih Ustadz. Bang Khatot yang selalu memimpin kami setiap Rabu subuh di masjid yang kita cinta ini. Hadirilah dan terima kasih amal jariah yang mengalir terus. Ya ikhwah, silakan datang langsung ke desa nyebutnya nggak nyaman Cibadung, insya Allah nanti menjadi Cisoleh. Gunung Sindur, lihat sekarang sedang terjadi pembangunan di sana. Pak Insinyurnya yang tidak mau dibayar bahkan menyumbang, ya tim-tim relawannya. Silakan datang dan terima kasih sumbangan ini dari anak-anak kita recehan-recehan ibu-ibu juga yang nabung sisa-sisa recehan itu daripada taruh kulkas nanti lama-lama berkarat kulkasnya masukkan celengan antar serahkan ke Arifin atau ke imam masjid Azikra atau tim yang sudah dipercaya dan insya Allah barokah semua amal jariah kita silahkan hubungi Akhi Awaludin 0856 90 0856 Ya Allah berkahi yang beramal jariah.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 Maafkan Arifin wabillahi taufiq wal hidayah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته